Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu bergantung kepada akhir dari amal yang kita lakukan. Ikhwan fiddin rahimani wa Sudah berlalu pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus bahwa di antara perkara-perkara yang bisa mengobati hati kita dan bisa menghidupkan hati kita menjadi menu bagian kita adalah at-taubah kepada orang-orang yang selalu melakukan dosa kepada Allah hendaklah berhenti dari perbuatan dosanya dan janganlah orang-orang yang sudah terlalu banyak melakukan dosa untuk putus asa dari rahmat Allah karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, selalu melakukan perbuatan dosa, menganiaya dirinya, maka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua perbuatan dosa itu. Maka berhentilah dari perbuatan dosa karena perbuatan dosa akan mendatangkan akibat yang sangat buruk sebagaimana perbuatan ketaatan kepada Allah akan membawa kebaikan-kebaikan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan yaitu min uqubatid dunub wal ma'asi ad-dunyawiyah. Akibat perbuatan dosa dan perbuatan maksiat yang akan dialami oleh seseorang dalam kehidupan dunia ini sudah berlalu bagi kita yaitu yang pertama intika suruh kalbi hati akan terbalik dalam pengertian kalau orang selalu berbuat dosa maka dosa itu akan menutupi hatinya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah Subhanahu wa taala berfirman sekali-kali bahkan hatinya telah tertutup oleh perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dan kalau sudah tertutup, hati akan terbalik sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa." Rawahu Muslim. Hati itu tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal kebaikan, sulit untuk mengenal kebaikan dan tidak bisa mengingkari kemungkaran kecuali dia senantiasa selalu bersama dengan hawa nafsunya. Ikhwan Fiddin, pendengar roja dimanapun anda berada, ketahuilah orang yang selalu bergelimang dengan perbuatan dosa, dia tidak akan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Bahkan akan mengatakan yang hak itu batil, yang batil itu hak, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Dia berwala kepada musuh-musuh Allah dan dia berlepas diri kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berbuat dosa dan dosa menumpuk dan menumpuk akan berat dan sulit untuk menghadapi kebaikan. Namun ingatlah jangan putus asa dari semuanya itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seseorang menyadari dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan maka segeralah kembali kepada Allah fatubu ilallah Allah taubatan nasuha kembalilah kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kemudian di antara perkara-perkara yang bisa mengakibatkan keburukan bagi orang yang melakukan dosa di dunia ini adalah istisghar dunub wastighfaruha yaitu orang menganggap remeh perbuatan dosa orang menganggap masalah tersebut masalah yang sangat ringan padahal sebenarnya merupakan perkara yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah al jaza min Jintil amal bahwa balasan itu tergantung kepada perbuatan yang kita lakukan kalau orang melakukan kebaikan insya Allah akan mendapatkan kebaikan kalau orang melakukan keburukan akan mendapatkan keburukan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan melihat meskipun itu sebesar biji zarrah dan barang siapa yang melakukan keburukan, dia akan melihatnya meskipun itu sebesar biji zarrah. Ketahuilah bahwa orang yang melakukan kebaikan akan menuai kebaikan. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nabi mengatakan ta'aruf ila Allah bil raha fi syiddah. Ingatlah engkau pada Allah ketika dalam keadaan tenang, maka Allah akan ingat kepadamu ketika engkau dalam keadaan sedih. La'in in syakartum la azidannakum. Ketahuilah kalau kalau engkau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahi. Mulai kafartum inna adabila syadid kata Allah. Dan ketahuilah kalau kau kufur, mengingkari nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, bagi orang yang suka melakukan dosa, maka buah akibat yang akan diterimanya diantaranya akan menganggap remeh dosa-dosa itu. Ah, ini mah kecil, ini mah dosa-dosa yang bisa diampuni. Anas Malik mengatakan, innakum lata'maluna a'mala hiya daq fi a'yunikum min asy in kunna lana'udduha ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguh kalian akan melakukan suatu amal perbuatan yang lebih ringan dalam pandangan matamu dari rambut lebih kecil dari rambut namun kami menganggap pada masa Rasulullah SAW termasuk perkara-perkara yang membinasakan sebaliknya barang siapa yang mengagungkan syiar Allah ya, mengagurkan, mengagungkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah SWT akan mengagungkannya. Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka ia termasuk ketakuan hati. Dan barang siapa yang menganggap besar larangan-larangan Allah, tidak meremehkannya, maka itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khair lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, yaitu kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Rabbul Alamin. Termasuk barang siapa yang meremehkan dosa maka akan diremehkan. Terkadang seseorang melakukan perbuatan dosa dia meremehkan ternyata itu merupakan perkara besar di sisi Allah. Barangkali saudara pernah ingat bagaimana beberapa beberapa orang sahabat yang tergelincir akibat fitnah dari Abdullah bin Ubay bin Salul ketika memfitnah ibunda kita Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha yang berselingkuh dengan Safwan al-Mu'attal yang terkenal dengan hadisul iski mereka menyangka dan mengira bahwa Aisyah selingkuh dengannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, bi antinatikum wa bi bi'afwahikum ma laisa lakum bi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ketika kalian saling melemparkan perkataan yaitu hadisul iski, perkataan dusta dengan mulut-mulut kalian dan kalian ucapkan dengan mulut-mulut kalian sesuatu yang kalian tidak mengerti ilmunya dan kalian menyangka itu perkara yang remeh padahal perkara tersebut merupakan perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak besar? Mereka telah membicarakan keburukan yang merupakan fitnah terhadap ummul mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Memfitnah dianggap perkara ringan namun itu merupakan perkara yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan oleh Sa'ad bin Sa'ad bin Bilal mengatakan bahwa engkau melihat perbuatan itu kecil, perbuatan dosa itu kecil, namun ingatlah kepada siapa engkau telah berbuat dosa, engkau berbuat dosa kepada zat yang maha besar. Dan orang yang meremehkan perbuatan dosa, dia dia akan meremehkan perbuatan baik. Dan orang yang hati-hati terhadap perbuatan dosa, dia pun juga akan menganggap besar perbuatan baik meskipun itu hanya kecil sehingga Nabi bersabda la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa haqqa biwajihin tolkin rawahu muslim jangan engkau remehkan perbuatan baik kecil apapun meskipun engkau menghadap bertemu berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri kita berjumpa dengan saudara kita di masjid dengan tersenyum dan mengucapkan salam berjumpa di pasar tersenyum mengucapkan salam, berjumpa di jalan tersenyum mengucapkan salam, berjumpa di rumah tersenyum mengucapkan salam, maka kalau kita ingat bahwa ini merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita insya Allah akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena orang tersebut tidak meremehkan kebaikan, karena orang tersebut kalau tidak meremehkan kebaikan, maka dia tidak akan meremehkan keburukan. Ketika orang tidak meremehkan keburukan, maka dia tidak akan meremehkan kebaikan. Kenapa demikian? Karena orang yang meremehkan keburukan, ya, orang yang melakukan dosa, maka dia akan sulit untuk melakukan kebaikan. Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan falau lam yakun litambi uqubah illa annahu yasuddu an ta'atin takunu bad atakunu badalahu wa yaqta tariqa ta'atin ukhra fayanqati alaihi tariqun tariqu thalithah thumma rabi'ah seandainya dosa itu tidak memiliki akibat ya, maka dia akan menghalangi orang dari melakukan ketaatan kepada Allah sebagai ganti dari sanksi atau akibat perbuatan dosa. Jadi di samping perbuatan dosa itu akan berakibat keburukan di antaranya akan mengalami keburukan-keburukan namun di samping itu juga akan menghalang orang dari berbuat ketaatan. Sehingga kalau orang suka berbuat atau meremehkan perbuatan dosa, maka dia akan meremehkan perbuatan yang baik. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Orang yang suka berbuat dosa adalah annal abda yahunu ala Allah azza wa jal wa ala ibadillah. Orang yang suka berbuat dosa akan meremehkan Allah dan akan meremehkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan di antara akibat dari perbuatan dosa adalah an yarfa Allah mahabatahu min qulubil khalq fayahun alaihim wa yastakhfuna bihi kama hana alaihi amrah wa yastakhaffa bihi Orang yang suka berbuat dosa Allah akan mengangkat kewibawaannya dari hati para makhluk sehingga Allah Subhanahu wa taala meremehkan mereka. Dan makhluk pun akan meremehkan mereka. Ya. Sebagaimana dia meremehkan perintah Allah, ya, maka Allah akan meremehkannya. Dan sejauh mana fa'ala qadri mahabbatil abdi yuhibbuhun nas sejauh mana sebanyak mana seorang hamba mencintai Allah maka sejauh itu pula manusia akan mencintai orang itu. Wa ala qadri khawfihi min Allah yakhawfu an-nas sejauh mana Allah subhanahu dia takut kepada Allah maka sejauh itu pula manusia akan takut kepadanya maka sejauh mana kita mengagungkan siar-siar Allah maka Allah mengagungkan kita dan sejauh mana orang itu meremehkan Allah Allah akan meremehkan kita naudzubillah min dalik Allah berfirman Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsiru minan nas wa katsiru haqqa alaihi al azab wa man yuhinillahu fama Tidakkah engkau melihat bahwa telah sujud kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi serta sujud kepada Allah matahari dan bulan bintang-bintang yang ada di langit gunung-gunung yang bertebaran pohon-pohon serta hewan-hewan yang melata dan juga banyak manusia ya baginya telah ditetapkan azab maka barang siapa yang meremehkan Allah tidak ada yang akan memuliakannya sesungguhnya Allah yaf'alu ma yasha wa man yuhinillah fama lahu min mukrim barang siapa yang meremehkan Allah barang siapa yang menghina Allah maka tidak ada orang yang akan memuliakannya ingatlah itu kalau dia merasa terpuji dan merasa terpandang merasa terhormat banyak orang yang menghargainya maka itu semuanya kamuflase karena orang menginginkan sesuatu yang ada di sisinya. Ketika dia memiliki kedudukan dan memiliki harta, sementara tidak mau taat kepada Allah, dan banyak orang yang dekat kepadanya bukan karena menghargai dia, tapi ada sesuatu yang diharapkan darinya. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ketaatan atau dia taat kepada Allah, Allah akan memberikan kewibawaan kepadanya dan orang-orang akan segan kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian berikutnya yang keempat adalah annal ma'asi turisul dhul. Perbuatan dosa itu akan mewarisi kehinaan. Al-Imam Ahmad beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzana bi ta'atika wa la tudillana bi ma'siyatika Ya Allah, muliakan kami dengan ketaatan kepadamu, dengan sebab ketaatan kepadamu, dan jangan hina, jangan hinakan kami dengan perbuatan maksiat, maksiat kami kepadamu, Ya Allah. Karena memang perbuatan maksiat itu akan mewarisi kehinaan, dan kemuliaan hanya di sisi Allah. Barang siapa ingin mencari kemuliaan, carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah. Janganlah engkau Hayat menghayal untuk mendapatkan kemuliaan dengan menghina Allah, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan jabatan, kemudian melanggar dan menabrak sendi-sendi agama, ingin mendapatkan kedudukan jabatan di masyarakat, jabatan-jabatan tertentu di mana saja, kemudian melanggar norma-norma agama, semua serba boleh, membolehkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah karena ingin jabatan, hanya ingin kedudukan supaya orang tidak lari kepadanya. Maka ingat, man kana yuridu izzata falillahi izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, ketahuilah kemuliaan hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemuliaan akan diraih oleh seseorang yang mau melakukan ketaatan kepada Allah Bukan kemuliaan didapatkan dengan cara-cara melanggar norma-norma agama. Membolehkan apa yang dilarang Allah dan melarang apa yang dibolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat yang namanya Adi bin Hatim baru masuk Islam Nabi membacakan surat At-Taubah ayat yang ke-31 ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah mereka telah menjadikan yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara itu menjadikan ahbar ahli ibadah mereka wa ruhban para ulama mereka sebagai apa sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah maka Adi bin Hatim tidak terima dengan mengatakan tidak ya Rasulullah kami tidak menjadikan mereka sebagai sesembahan apa kata Allah bala benar, tapi mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan kalian mengikutinya dengan rela. Wadzalika ibadatuhum iyyahum. Maka hal itu sama halnya menyembah kepada mereka. Bukankah juga banyak terjadi membolehkan apa yang dilarang Allah dan melarang apa yang dibolehkan Allah hanya dalam rangka untuk mendapatkan bagian dari dunia baik itu harta maupun jabatan atau kedudukan. Kemudian, oh ini boleh, oh ini tidak apa-apa, padahal itu tidak ada dalam agama. Padahal itu merupakan perkara-perkara yang baru dalam agama, perkara bid'ah dalam agama. Dikatakan ini boleh, hanya ingin orang tersebut mendapatkan kedudukan di dunia. Hanya ingin agar manusia tidak lari darinya. Na'udzubillahimindalik. min فالكافر ذليل والمبتدع ذليل والعاصي ذليل kullun bihasabih. Orang kafir adalah terhina. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah terhina dan orang yang melakukan perbuatan maksiat terhina. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat adh was-sighar 'ala man khalafa amri." Ya. Maka dijadikan kehinaan serta diremehkan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyelisihi perkaraku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa al Ghalil. Wa ju'ilat billah wa sighar ala man khalafa amri sesuai dengan apa dan firman Allah Subhanahu wa taala falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul tertimpa oleh fitnah dan tertimpa oleh musibah yang sangat pedih jangankan kita para jemaah Jangan kita pendengar roja dimanapun anda berada. Perhatikan ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum di antara mereka yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah kalian meninggalkan gunung Uhud apapun yang terjadi namun benarlah apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al bagi setiap umat ada fitnah ada cobaan dan cobaan ujian bagi umat adalah harta ketika Para sahabat yang ada di Gunung Uhud melihat harta rampasan perang, kemudian mereka lupa dengan perintah Rasul agar jangan meninggalkan tempat tersebut, lalu mereka lari menuju harta rampasan perang yang tergeletak. Apa yang terjadi? Orang-orang kufar, pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu, sebelum dia masuk Islam, menyerang dan menyergap dari belakang. Inilah merupakan akibat dari perbuatan menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kehinaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang-orang yang menyelisihi perkara-perkara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan harap mendapatkan kemuliaan, jangan harap mendapatkan kehormatan, justru kehinaan yang akan didapatkannya. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Kalau tidak di dunia, maka dia akan dihalangi dari perbuatan baik tinggal waktu yang akan menentukan dan akan membuktikan Waliyahubillah. ketahuilah orang yang suka berbuat dosa kata Abdul Abdullah bin Mubarak ra'aitu dhunuba tumitul quluba wa qad yuridu dhulla itmanuha wa tarku bihayatul hayatul qulubi wa khairun nafsi isyanuha meninggal aku melihat perbuatan dosa itu akan mematikan hati dan akan mewarisi kehinaan kepada pelakunya, kepada pecandunya, meninggalkan perbuatan dosa merupakan kehidupan bagi hati dan itu lebih baik bagi jiwamu untuk tidak mengerjakannya. Jangan engkau berharap mendapatkan kemuliaan dengan menghina Allah. Jangan engkau berharap mendapatkan kehormatan dengan meremehkan syiar-syiar Allah. Jangan engkau berharap untuk mendapatkan kedudukan di depan di hadapan di mata manusia dan mengorbankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Barang siapa yang menghina Allah, tidak ada baginya akan memuliakan. Kalau ada orang yang memuliakannya, kalau ada orang yang menghargai dan menghormatinya karena ingin mendapatkan apa yang ada di sisinya. Nauzubillahi min dzalik. Semua adalah fata murgana. Kemudian berikutnya adalah bagi orang yang suka berbuat dosa akan mengalami diqus sadr yaitu dadanya akan merasa sempit. Coba perhatikan ikhwan fiddin rahimani wa apa akan terjadi kepada tiga orang sahabat yang ketika itu tidak mengikuti perang Tabuk maka akan terasa dunia merasa sempit karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Wa 'ala salasatil ladzina خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا maka yang terjadi kepada tiga orang yang tidak menutup perang tabuk merasa bahwa dunia merasa sempit atas apa yang mereka lakukan dan juga dada-dada mereka merasa sempit dan mereka menyangka tidak ada tempat berlari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan ampunan kepada mereka dan mereka merasa bahagia dan menangis ketika mendengar turun ayat bahwa Allah memberikan ampunan dan menerima taubat mereka. Ingat ketika mereka tidak mengikuti perang Tabuk Kemudian mereka menyampaikan alasannya kepada Nabi dengan jujur dan Nabi SAW ketika itu marah ya dan mereka diboikot oleh Nabi dan juga oleh yang lainnya oleh para sahabat di Madinah terasa sempit selama kurang lebih 40 hari bahkan di antara mereka istrinya suruh meninggalkannya karena apa? karena melakukan perbuatan maksiat yaitu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya terasa sempit namun ketika datang ampunan Allah mereka berbahagia dan mereka bergembira. Demikianlah orang yang beriman. Namun kalau orang suka berbuat dosa para jemaah yang bukan Allah, ya, tidak akan merasakan perbuatan dosa yang menyakiti dirinya. Bahkan ketika dia bisa menyakiti orang lain akan terasa puas, akan merasa berangga, bahkan akan menunggu siapa yang akan yang akan aku sakiti lagi, siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Wal, wal Ya. Maka orang-orang seperti ini akan tertutup hatinya kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun akan tertutup hati mereka karena perbuatan dosa mereka yang mereka lakukan sehingga tidak merasakan manisnya iman sehingga tidak merasakan pahitnya perbuatan dosa sebaliknya ketika melakukan kebaikan dia merasa sedih ketika melakukan keburukan dia merasa senang naudzubillah karena terbaliknya hati ya kalau sudah hati terbalik seperti itu ya hanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian berikutnya adalah orang yang suka berbuat dosa akan mengalami zulmatun fil qalb yaitu kegelapan di dalam hati. Ibnu Katsir beliau mengatakan fal kafir yataqallabu fi khamsat min dulum. Orang kafir akan selalu berbalik dalam lima kegelapan fakalamuhu zulma ucapannya merupakan kegelapan wa amaluhu wa amaluhu zulma, perbuatannya merupakan kegelapan wa madkhaluhu zulma, tempatnya ya tempat masuknya adalah kegelapan wa makhrajuhu wa makhrajuhu zulmah dan juga tempat keluarnya adalah kegelapan wa masiruhu yaumal qiyamah ila zulumat dan tempat kembalinya pada hari kiamat adalah zulumat yaitu kegelapan-kegelapan maka perbuatan dosa merupakan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang beriman dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kesyirikan kepada terang benderangnya tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang bertakwa dari kegelapan bid'ah kepada jelas dan terangnya sunnah. Maka ketika orang menerima secercah cahaya sunnah, hendaklah cahaya tersebut jangan dipadamkan hendaklah cahaya tersebut dipegang untuk menerangi jalan hidupnya. Karena orang-orang yang beriman dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju kepada terang benderang dan cahaya al-haq. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijunahum min adh-dhulumati ila nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderangnya cahaya iman. Dan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah tagut yang mengeluarkan mereka justru sebaliknya dari cahaya yang terang menuju kepada kegelapan. Nauzubillahi min dzalik. Ketahuilah bahwa kebaikan merupakan cahaya ya. Sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan, "Inna lil hasana fil wajhi." Ya, Inna lil hasanati dhiya'an lil wajhi wa nuran fil qalbi wa si'atan fil rizqi wa quwatan fil badan wa mahabbatan bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu merupakan cahaya, memiliki cahaya di wajah. Dia cahaya yang lembut. Nur, cahaya yang kuat di dalam di dalam hati. Dan juga merupakan kelapangan untuk rezeki dan juga merupakan kekuatan untuk badan dan juga merupakan mendatangkan rasa cinta di hati-hati para hamba, para makhluk, para manusia. Maka di sini perbuatan baik innalil hasanah al hasanah di sini ada al ya al istighraq yaitu al al istighraq menunjukkan semua perbuatan baik sesuai dengan perbuatan baik yang ia lakukan. Ya. Semakin semakin besar perbuatan baik yang dilakukan, semakin kuat cahaya yang ada di wajahnya. Semakin besar perbuatan baik yang ia lakukan, semakin besar nur yang ada dalam hatinya. Semakin besar perbuatan baik yang ia lakukan, semakin serius dia melakukan kebaikan itu, maka semakin memperluas rezekinya, semakin menguatkan badannya, dan semakin mendatangkan kecintaan kepada hati-hati para hamba. Demikian sebaliknya kata beliau bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa wahanan fil badan wa nuqsanan fil rizqi wa fi qulubil khalq demikian pula perbuatan-perbuatan buruk itu merupakan kegelapan di wajah merupakan kegelapan di hati dan juga merupakan kelemahan bagi badan dan juga merupakan kekurangan akan menyebabkan kekurangan pada rezeki dan juga akan menimbulkan kebencian dalam hati para makhluk. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwan fitin jangan kau remehkan, jangan kita remehkan perbuatan dosa sekecil apapun seperti kita tidak meremehkan perbuatan kecil seperti apapun. Oleh karena itu, mari kita latih ya, kita latih untuk memuliakan perbuatan baik Bahkan kalau ada gangguan di jalan kita singkirkan. Ya. Karena itu merupakan bagian daripada iman. Al-iman bin unusituna syubah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Wadnaha imatul adha anit tariq. Iman ada 68 atau 70 cabang. Yang paling tinggi, paling mulia, paling utama kalimat tauhid la ilaha illallah dan yang paling rendah mengingkirkan gangguan dari jalan kalau ada jalan di depan rumah berlobang, barangkali kita mampu untuk membuntunya, maka kita upayakan. Barangkali ada gangguan-gangguan di depan kita yang bisa kita singkirkan, ya, yang bisa kita lakukan, maka kita, kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan begitu akan menjaga kita untuk memberikan kekuatan melakukan kebaikan yang lebih besar. Demikian pula ketika orang itu meremehkan perbuatan dosa, maka orang tersebut akan dihalangi dari perbuatan baik. Ya. Ada orang yang mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "La nastati'u qiyamal lail." Aku nggak bisa salat malam. Apa katanya? Adatku mudunu telah menjauhkan kalian dari qiyam lail yaitu perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa ini ya di samping akan membawa akibat buruk yaitu mendatangkan akibat-akibat buruk ya entah kekurangan rezeki, kekurangan harta, kekurangan anak dan lain sebagainya maka perbuatan dosa ini kalau tidak seperti itu akan menghalangi orang dari perbuatan baik. Seandainya orang semakin korupsi semakin jaya, semakin dia itu menipu semakin kaya. Namun ketahuilah, coba perhatikan bagaimana dengan ibadahnya akan terasa jauh dari ibadah jadi kata Ibnu Qayyim, "Lau lam yakun lid-dambi 'uquba illa annahu yasuddu an tu'atin takunu badalahu." Seandainya perbuatan dosa itu ya tidak membawa dampak buruk, ya, maka dia akan menghalangi orang dari berbuat taat sebagai gantinya. Wa yaqta' tariqa tu'atin ukhra. Ya, dan juga akan memutus jalan ketaatan yang lain. Demikian seterusnya. Coba perhatikan saudara sekalian, ketika kita melakukan dosa, maka kita malas untuk melakukan ketaatan. Dan ketahuilah sebagai radarnya, kita harus sensitif ya, menangkapnya. Ketika kita malas melakukan ketaatan, pasti di situ berada di samping kanan, di samping kiri kita, di depan kita dan di belakang kita perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka segeralah kita evaluasi ya, karena al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'a wa kus bil ma'siyah. Iman bertambah dan berkurang bertambah dengan amal ketaatan dan akan berkurang dengan perbuatan maksiat. Barangkali sampai di sini uh, kajian ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan selanjutnya saya serahkan kembali waktu kepada Al-Akh Al-Fadil Umar Hafizahullah Ta'ala Kami tafadil Umar Ya, enam set Ya, ah. tafadil Umar nah. Ya, karena pertanyaan nanti banyak Ya, maka silakan Ya, enam Enam set Demikianlah para pendengar kajian di sore hari ini yang telah dibahas oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidullah Ta'ala dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan selanjutnya kita akan buka sisi soal jawab bersama beliau akan tetapi sebelumnya kami akan jeda terlebih dahulu. Nurun minal Qur'an قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semuanya, kita akan ikuti kajian ini dan kita akan lanjutkan kepada sesi soal jawab yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Mahfud Umri Al Sihafilullah taala dan kami berharap sekali pertanyaan-pertanyaan Anda pada sore hari ini adalah berkaitan tentang tema yang dibahas oleh beliau. Dan untuk yang pertama kita akan angkat terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Ya. Nah, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau seorang hamba bertobat dengan tobat sudah berjanji, tapi tidak dia tepati, apakah ada sanksinya dari Mamat di Jakarta Selatan? Silakan Ustaz. Ya kalau memang orang tersebut sudah benar-benar bertobat, kemudian dalam hatinya tidak berniat untuk mengulang kembali dan dia berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa itu semaksimal mungkin kemudian terjatuh kepada perbuatan dosa itu, maka adalah dia minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Ya. Apa yang di akan sisa oleh Allah lah mata ta'ammadat ulubukum ya yaitu yang sengaja dia mau kembali ya dia sudah sengaja untuk tidak kembali sudah seniat untuk tidak kembali kemudian terjerumus lagi maka segeralah dia mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan tentunya perbuatan dosa itu pasti pasti ada akibatnya. Nah, entah akibat itu kita melak, apa menghadapi keburukan atau akibatnya adalah terhalang dari perbuatan baik. Sebagaimana tadi perkataan Ibnu Rufayyim Ya. Maka orang kalau dia berbuat dosa, ya, entah mengalami keburukan atau terhalang dari kebaikan. Dan kita lihat orang yang berbuat dosa, ya, dia bisa tetap segar badannya, tetap kaya, tetap tambah jaya malah. Maka lihat pada saat yang sama dia terhalang dari perbuatan baik. Ya, demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kita akan angkat dari pihak telepon Ustaz yang sudah masuk dari Umu Ella di Cikarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, silakan Umu. Uh, begini Ustaz, eh, kalau tidak salah saya pernah dengar bahwa eh, zikir itu adalah eh, perbuatan lisan. Eh, lalu kalau seandainya misalnya kita di tempat-tempat keramaian atau misalnya di pasar gitu, kita berzikir dalam hati, apakah itu sudah menjadi sudah dicatat dengan amal kebaikan? Dan bagaimana eh, tentang ayat yang kalau kurang lebihnya gini bahwa penglihatan dan pendengaran juga hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu iya. minta penjelasannya Ustaz. Iya, coba pengumuman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Maka yang namanya iman ya, al-iman itu adalah tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenar hati dan diucapkan lisan dan dilakukan amal perbuatan. Dan hati pun juga ada amal, amalul qalb amalul qalb seperti al khawf takut kepada Allah. Maka rasa takut kepada Allah bukannya juga termasuk zikir? Ala bidzikrillah tatma'innul kulub Kalau hanya sekedar zikir dengan lisan saja, maka tidak masuk ke dalam hatinya, maka tidak akan banyak faedahnya. Justru zikir dengan lisan, ya. Oleh karena itu ilmu, ah, eh, ilmu yang bermanfaat, ya. Kalau ilmu yang ada di lisan adalah ilmu yang akan menjadi hujah atas kita bagaimana Al Hasan mengatakan tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ada dalam hati yaitu al khusyah rasa takut dan rasa takut ada dalam hati dan itu termasuk amalan hati dan itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya namun zikir adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir dalam pengertian kita membaca doa-doa ya. Kalau misalkan kita berada di tempat tertentu seperti di kamar mandi, kamar kecil, bisa bolehkah baca Quran? Tidak boleh kalau dia dengan lisannya, tapi dengan hatinya maka maka boleh. Ya, sehingga dia ketika merasa tersekam di dalam ruangan yang memang tidak boleh mengucapkan zikir-zikir ya dengan lisannya, maka bacalah dengan dengan hatinya yaitu berpikir dengan dengan dengan hatinya ya Allah alam demikian karena nah. memang sebagaimana Allah berfirman wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula itu berkaitan dengan pertanggungjawab akan diminta oleh Allah ya hati eh, lisan pendengaran dan penglihatan demikian nah Ustaz ya. ya. Jazakallah khairan atas uh, jawaban antum dan selanjutnya kita angkat kembali dari via telepon dengan salah satu pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Umu. Iya ini Ustadz, uh, saya mau nanya. Uh, saya kan pernah uh, hamil waktu lalu 4 bulan. Nah ternyata dalam umur 4 bulan itu Eh, bayi saya ada kelainan di kepalanya itu mengalami cairan otak sehingga dokter menyarankan untuk menggugurkan. Uh, ya sebenarnya sih saya waktu itu serba salah ya gitu. Ya untuk uh, kebaikan uh, bayi tersebut menurut dokter harus digugurkan. Itu bagaimana Ustadz? Apakah iya. saya berdosa? Terus bagaimana cara saya menebus dosanya itu kalau memang itu berdosa gitu Ustadz? Iya cukup umum. Ya terima kasih umum. Iya, Assalamualaikum. Ya silakan Ustadz ya E, berkaitan dengan hamil orang di apa namanya dihalangi dari kehamilan atau juga termasuk yang pertanyaan digugurkan dari kehamilan yang sudah terjadi maka ini memang melihat kepada maslahah dan madarrah ya ketika terjadi maslahah dan madarrah maka sebagaimana dalam kaidah dikatakan ya bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih menghindari kerusakan itu didahulukan daripada mencapai kebaikan maka dalam hal ini tentunya yang harus berbicara adalah ahlinya dan ahlinya yang sikoh yang terpercaya maka ketika dokter memvonis ya umur 4 bulan nah, umur 4 bulan ini memang umur yang yang sudah uh, eh, berada ruh di dalamnya Nah, sebagaimana Nabi bersabda bahwa inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayursalu ilayhi al-malak wa yanfukhu fihi ar-ruh ya sesungguhnya penciptaan kalian dalam perut ibu kalian itu selama empat bulan pertama berupa nutfah kemudian alaqah segumpal darah kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging, genap 120 hari alias 4 bulan, lalu Allah mengutus malaikat dan meniupkan ruh. Berarti itu sudah ada ruhnya, sudah terjadi manusia, ya. Maka kalau memang dokter yang fikoh yang terpercaya agamanya ya menyatakan bahwa itu berbahaya baik bagi ibunya maupun bagi janin dan ketika digugurkan pun juga tidak mengalami bahaya yang lebih daripada bahaya ketika diteruskan ya maka ketika ada bahaya dan bahaya ya maka yang dinamakan akhafud darurain ya akhafud darurain yaitu yang paling ringan bahayanya ketika si bayi dengan keadaan begitu berbahaya ke depannya baik bayi janin maupun bagi ibunya Menggugurkan juga mengandung risiko bahaya, maka yang lebih tahu lebih besar mana bahayanya, lebih ringan mana, maka yang lebih ringan yang diambil. Oleh karena itu dalam kaidah dikatakan al-aqil alladzi ya'rifu khairu khairain ya wa ya'rifu syarra syarrain. Orang yang berakal adalah orang yang ngerti yang terbaik dari dua kebaikan dan yang ngerti yang terburuk dari dua keburukan. Sehingga di sini orang yang berakal ya seperti dokter dia kalau dia sipoh orang yang terpercaya, agamanya lurus ya dan dia di bidangnya betul-betul profesional bukan malpraktek dan terkenal dengan itu, maka kalau memang benar insyaallah tidak tidak ber, tidak berdosa. Namun tentunya kalau sudah berumur 4 bulan ya keguguran tersebut menyerupai kelahiran karena sudah ada sudah ada nyawanya, sudah ada rohnya. Ya, kalau menyerupai kelahiran ya darah yang keluar adalah darah, darah nifas ya sehingga uh, berlakulah baginya hukum-hukum orang yang nifas tapi kalau belum ada ruh ya ya berlaku baginya hukum-hukum istihadah wallahu alam demikian nah Ustaz baik selanjutnya kita akan kembali angkat Ustaz dari telepon kita dengan Ummu Farhan di Depok Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silakan Ummu Farhan uh, Pak Ustaz uh, saya bertanya uh, saya sudah beberapa uh, beberapa tahun ini sudah memakai namun uh, di hati saya terkadang uh, saya malu dengan hijab saya. orang yang menurut saya kadang-kadang membenci atau mungkin karena kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Maka dalam hati itu selalu uh, di hati selalu uh, saya takut apa yang terputus yeah. Ustaz. Ah. Iya, barangkali Umar bisa memberikan penjelasan lagi nih tentang Ifa saya. Ya. Iya, Anam. Ana juga menangkap hanya sedikit saat yang Ana tangkap itu dari beliau. Beliau berkata beliau pernah bertobat dengan dosa-dosa masa lalu, akan tapi di dalam hatinya eh, selalu ada berkecamuk tentang dosa-dosa tersebut Ustaz. Ya, Entah ya. apa itu tidak dijelaskan tadi sempat terputus-putus, eh, mungkin demikian Ustaz. Iya, iya. Ya, jadi kalau memang seseorang itu sudah berniat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jangan apa namanya selalu dihantu lagi dengan yang yang lalu ya kalau dihantu lagi untuk tidak mengerjakannya harus tentunya karena kalau sudah syarat tobat yang pertama ikhlas yang kedua an-nadam menyesal yang ketiga al-aliqla al-dambi meninggalkan perbuatan dosa itu yang keempat adalah al-azmu ala Allah yauda ya ila dam yaitu tidak memiliki kuat, ya, niat yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa yang kelima kalau berkaitan dengan hak anak Adam dikembalikan selesai sudah ya dan kita harus bersyukur kepada Allah Ya anak indah dhanni abdi bihi, aku berada pada perasaan hambaku. Jangan kita terngiang-ngiang ya sampai dihantui rasa bagaimana bersalah ya. Sudah bismillah kita minta ampun pada Allah, mohon ampun sebenarnya dan jangan diulangi. Jangan kembali lagi. Jangan ada niatan untuk kembali lagi dan menyesal. Nah, kalau sudah ada kelima itu insya Allah ya dosa kita diampuni oleh Allah dan kita harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selalu dihantui ya kemudian ditakut-takut kemudian dia tidak mau membaikkan itu dirasa apa e, dihantui dengan rasa perasaan yang tidak wajar ya dan tidak boleh orang merasa seperti itu itu namanya gurur ya perasaan-perasaan bersalah yang tidak benar kalau ada perasaan bersalah kemudian menghalangi dia berbuat baik termenung melamun tidak mau beribadah nah, itu namanya ya dihantui dengan perasaan yang ter, yang terkecoh tertipu orang itu ya Cukup pertama ikhlas kepada Allah dan bertobat. Nah, menyesal, kemudian jangan sampai kembali ke, per ke perbuatan itu dan ada keinginan kuat untuk tidak kembali. Demikian, Ahmad. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kita akan kembali angkat Ustaz dengan telepon di Cibarusa dengan Umu Rafi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Umu. Eh, uh, saya mau tanya Ustaz. Saya iya. kan punya adik ipar. Iya. Uh, dia umurnya udah 26-an gitu ya. Dia mah uh, ini durhaka banget sama orang tua gitu sampai ngatain sampai kata eh, kata-kata kasar, mesam-mesain barang gitu. Terus kakaknya juga nggak nggak dihormatin di situ. Kakaknya jadi benci sama dia. Nah, saya sebagai istri saya pengennya mereka tuh rukun. Ya, Bagaimana ya. caranya Ustaz? Iya, cukup Umu ya. Ya. ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Ustaz. Itu satu keinginan yang sangat mulia ya, yaitu islah zatil bayan yaitu mengislah orang-orang yang memiliki persoalan ya, perselisihan. Maka indamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara maka perbaiki ya islahlah di antara saudara yang lagi berselisih seperti itu maka bagaimana caranya ya ya semua persoalan yang kita hadapi apa saja persoalan apa saja jangan lepas dari pertama itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan senjata kita yang sangat ampuh, ya. Yang kedua, ya berdoa dengan mohon pertolongan kepada Allah. Ya, jangan kita merasa sok bisa mengatasi persoalan, ya. Karena kita memiliki kemampuan akal, Eh, ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya, ya Hayyu Qayyum eh, zat yang maha hidup sendiri dan berdiri sendiri dengan rahmat. aku berdoa kepada engkau ya Allah perbaiki semua urusanku dan jangan kau serahkan kepada diriku urusan tersebut meskipun hanya sekejap mata jadi minta berdoa kepada Allah yang pertama kemudian yang kedua ya uh, apa namanya mungkin itu karena adik ada ipar ya bisa diberi nasihat dengan cara yang baik ya kemudian kalau memang kadang-kadang orang tuh lemah iman ya maka orang lemah iman lebih bisa pendekatan yang dilakukan mungkin dengan hadiah ya perhatian hadiah dan perhatian ya kalau memang itu ber, bukan mahramnya ya jagalah batasan-batasannya kalau memang mahrom ya misal sama perempuan misalkan ya kalau kalau, kalau ipar laki-laki bukan mahrom ya dan itu merupakan hal yang yang harus dijaga ada batasan-batasan ya meskipun perhatian nanti duduk berdua nggak boleh ya maka harus ada mahram ketika mau duduk berdua dengan dengan dia atau dengan surat atau dengan kasih hadiah perhatian dan seterusnya maka inilah uh, mudah-mudahan itu bisa membantu dan kepada ibu bisa memberikan nasihat pada suami bahwa itulah saudara ya dan barangkali dengan kelembutan itu diharapkan dia mau kembali kepada jalan Allah yang tidak durhaka kepada orang tuanya. Kemudian juga kasih buku-buku yang berkenaan dengan birrul walidain, akibat-akibat orang yang suka durhaka kepada orang tuanya, kemudian juga fadilah-fadilah orang terutama orang yang uh, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, kalau memang tidak bisa memberikan nasihat secara langsung dalam perkara itu. Demikian Ahmad. Nah Ustaz, baik selanjutnya kita akan angkat Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk dari Hadi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam kehidupan kita ini terlalu banyak jalan yang membawa kita pada perbuatan dosa, misalnya dalam hal memandang. Ini sangat sulit dihindarkan. Apakah dosa ini bisa menghalangi kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Iya, ya memang itu perbuatan-perbuatan dosa yang sudah merata di apa namanya di kita ya. Maka tentunya sangat betul ya karena memang perintahnya untuk menundukkan pandangan kulil mukminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang beriman agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya yaitu menjaga kehormatannya maka memang betul ya bahwa perbuatan memandang itu akan memandang bukan mahramnya ya itu akan mendatangkan eh, kerugian bagi bagi pelakunya ya sebagaimana juga disebutkan eh, oleh sebagian ulama salah mengatakan kam min nadratin mana'at qiyama lailatin Ya, berapa banyak pandangan yang bisa menghalangi apa untuk bisa sholat malam ya wakam min aklatin manaat kiraat suratin dan juga berapa banyak ya rasa kenyang kekenyangan itu bisa menghalangi orang untuk membaca satu surat maka betul ya maka pandangan uh, itu bisa membawa kepada seseorang Eh, kegelapan dalam hati ya. dan perbuatan dosa apa saja akan membawa dampak yang buruk kepada pelakunya demikian Nah, Mas Baik, selanjutnya kita kembali angkat dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana kalau kita meninggalkan sunnah demi kewajiban seperti mencukur jenggot karena kerjaan demi anak istri apakah termasuk dosa dan apakah mencukur jenggot termasuk perbuatan maksiat dan dosa besar ini dari dua pertanyaan dari Hadi di Pondok Gede dan juga dari Abu Fakri di Tangerang silakan Ustaz iya jenggot ya ulama yang empat tidak ada persisihan atas kewajiban untuk memelihara jenggot ya dan hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau bersabda urkhul liha wa qasus syawarib wa khaliful majus ya bahwa uh, biarkan jenggot terurai jangan dipotong maksudnya dan wa qasus syawarib al qasu itu di situ ya maknanya adalah dipendekkan dirapikan ya ya ulama ada mengatakan dicukur Ya, kalau cukup bisa al halak cukur habis tapi al fasul itu dirapikan dipendekkan ada yang mengatakan dihabiskan ya dan menyelisih orang majusi maka ini berperintah ul amru fitul wujub perintah menunjukkan wajibnya apakah ini ini bukan sunnah e, kemudian mencukurnya demi yang wajib yaitu karena anak istri bekerja tidak dan seharusnya tidak boleh perusahaan manapun menghalangi orang untuk berjenggot. Jangan takut orang berjenggot teroris. Bukan, jenggot bukan teroris. Jenggot sunnah Nabi, teroris adalah teroris. Jenggot adalah jenggot. Ya. Dan orang yang melakukan begitu, ketika melakukan teror, gak berjenggot mereka itu. Ya. Seperti itu. Hanya ketika keluar aja berjenggot. Ya. Maka jenggot adalah merupakan kewajiban ya, yang harus ditegakkan oleh setiap muslim dan tidak ada perbedaan antara ulama dalam masalah itu ya ah, ulama yang pas semuanya sepakat akan wajibnya jenggot tersebut sehingga tidak boleh karena pekerjaan kemudian dipotong dan perusahaan seharusnya nggak boleh begitu karena itu agama kebebasan beragama yang dijamin oleh oleh negara kalau mau dituntut bisa dituntut itu demikian Umar. Nah Ustaz, baik selanjutnya kita akan kembali angkat Ustaz dari penelpon kita dengan Akhi Hanafi di Sukatani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan. Pak Ustaz, saya ingin nanya, ini masalah ibu saya. Ibu saya terkadang hmm, katanya suka laplup gitu. Suka apa? Ano, apa ingatannya suka antara ada antar kagak karena ada beban karena eh, suaminya suka nggak sholat terus dipaksa nggak mau sholat terus jadi beban sama istrinya itu saya mau minta solusi ke Ustad gimana gitu ya. ini lagi ngedengerin ini iya. istrinya biar iya. biar anu gitu iya cukup ya ya ya terima kasih ya assalamualaikum Iya silakan Ustad ini, ini merupakan istri yang baik ya kalau melihat suaminya melakukan perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajiban lalu dia sedih itu istri yang baik ya terkadang ada istri yang penting sudah ada nafkah yang penting kasih uang sudah selesai urusan semuanya tentunya ini bukan istri yang baik ya dan bersyukurlah suami yang seperti itu maka bagaimana seorang istri ya, ya saya selalu menyarankan jangan lupa dengan yang namanya doa kepada Allah karena Allah lah yang akan membuka hati seseorang إن قلوب بني آدم في إصبعي من أصابع الرحمن yasrifu haitsu yasha rawahu muslim hati anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman yaitu Allah swt kapan Allah akan memalingkannya maka akan dipalingkan oleh Allah sehingga jangan putus asa dengan itu ya kalau itu ada beban ya beban tapi beban yang jangan sampai merusak dirinya beban di mana beban ini mendorong dirinya untuk selalu minta kepada Allah agar dibuka hatinya. Coba perhatikan Bapak Ibu ya, kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah mengajak ibunya agar masuk Islam. Namun ibunya menolak dan mengata-ngatai dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan di depan Rasulullah SAW sehingga membuat Abu Hurairah menangis sedih. Dan Abu Hurairah tidak tidak bergeming dia tidak putus asa datang kepada Nabi SAW. Alaihi ya Rasulullah doakan untuk ibuku agar mendapat hidayah dan Rasulullah mendoakannya dan doa Rasulullah dikabulkan ketika Abu Hurairah ya datang pulang ke rumahnya sesampai di pintunya ibunya mengatakan tahan Abu Hurairah tunggu di situ lalu ibunya mandi dan Abu Hurairah mendengar gemercikan air mandi kemudian setelah itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Melihat seperti itu Abu Hurairah senang dan gembira dan menangis karena senangnya dan datang kembali kepada Nabi mengabarkan kabar gembira tersebut. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan sudah banyaknya yang sampai kepada kami, para istri yang tadinya mengeluhkan suaminya, maka dia tidak putus asa, bermunajat kepada Allah, bangun di tengah malam, bangun di sepertiga malam terakhir, minta kepada Allah, mengangkat tangan kedua tangannya, memohon agar dibukakan pintu hati para suami. Maka Alhamdulillah. Dan banyak suami-suami yang mendapatkan hidayah Allah dengan perantaran istri. Dan ini kata Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala merupakan kebahagiaan yang sangat besar dan tak tertandingi apabila kita orang-orang dekatnya itu kita eh, orang-orang uh, dekat kita mendapat hidayah Allah dengan perantaran kita itu merupakan uh, karunia yang sangat besar la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min na'am Allah memberikan petunjuk kepada seorang dengan perantaran kamu itu lebih baik daripada onta merah. Maka jangan berputus asa, minta kepada Allah. Ya namun kalau memang selalu gak melakukan sholat sampai batas waktu tertentu tidak, memang dia menolak dan menolak, maka pada hakikatnya itu bisa merusak pernikahan ya kalau dia mengatakan bahwa tidak meninggalkan sholat tidak apa-apa ya itu bisa merusak pernikahannya kenapa karena ulama telah bersepakat orang yang membolehkan meninggalkan sholat itu ya bisa keluar dari agama Islam dan kalau orang itu keluar dari agama Islam dengan sendirinya akan merusak pernikahan ya demikian demikian Umar. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kita akan angkat kembali dengan uh, Ibu Rizka di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Bu. wabarakatuh. Uh, Ustaz, saya mau nanya, apakah hidayah itu hanya untuk orang orang Muslim? Hmm, iya. Ya. Soalnya gini Ustadz, ya. uh, eh, saya di uh, keluarga saya lah ya, disakiti sama orang non Muslim. Ya. Terus saya selalu berdoa, ya Allah, sadarkanlah dia. Ya. Terus jangan ulangi apa yang dia kerjakan nganu keluarga saya gitu apa Allah itu menerima karena dia bukan orang muslim Iya. Uh, iya. karena kita kan orang muslim ya nggak mm -hmm. mau kita ya maksudnya kedukun dukun itu ya Allah saya tidak cuman saya berdoa sama Allah ya Allah bukakanlah pintu hatinya mudah-mudahan dia bertobat gitu. Jadi nggak mengulangi apa yang dia kerjakan. Iya, cukup umum ya. ya. Iya. ya terima kasih Umu Rizka. Ya, iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya hidayah untuk siapa saja, ya terutama bukan terutama untuk orang di luar Islam ya. Kalau hidayah untuk mereka namanya hidayah mujmalah ya hidayah mujmalah itu orang sudah masuk Islam berada atas iman ini namanya hidayah mujmalah hidayah yang sifatnya masih global Ya. Dan orang Islam perlu hidayah yang di samping dia sudah dapat mudah hidayah mujmalah, perlu hidayah mufassalah, hidayah terperinci. Ya, sebagaimana keterangan ini disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, ya, ketika menjelaskan tentang tentang hidayah hadis tentang ya ibadikulukum dalun illa man hadaituhu dunia, ahdikum Wah, hamba-hambaku semua kalian itu tersesat kecuali orang yang beliau petunjuk kepadanya maka mintalah petunjuk kepadaku nah hidayah petunjuk ada dua macam hidayah mujamalah dan mufassalah ya bagi orang di luar Islam kita mintakan hidayah kepada mereka hidayah mujamalah hidayah bisa masuk Islam ya. Dan bagi kita dua-duanya ya, hidayah mujmalah tetap istiqomah di atas Islam dan mufassalah terperinci seperti sholat perlu petunjuk. Ya, ada orang masuk Islam tapi sholatnya nggak benar, ada juga yang nggak sholat ada juga yang sholat tapi sholatnya semaunya. Ada juga dalam haji perlu hidayah, perlu petunjuk. Puasa perlu petunjuk. Maka itu namanya hidayah mufassalah yang perlu kita minta. Yaitu hidayah ilmu. ya Hidayah ilmu. Kemudian kalau kita berdoa seperti itu. Orang misalkan mendolimi kita dari orang kufar. Bolehkah kita minta ya Allah tahanlah dia jangan sampai dolim. Enggak masalah ya dan harus kita berdoa seperti itu bahkan kalau orang kafir pun berdoa kepada Allah ya karena uh, orang kafir orang musyrik itu tidak mengingkari adanya Allah ya, ketika kita ketika itu bisa mereka minta kepada Allah ya, dan dalam keadaan didolimi dan minta benar-benar minta kepada Allah bisa dikabulkan oleh Allah apalagi kita yang minta Adapun doa untuk orang kafir itu bukanlah doa-doa kebaikan-kebaikan yang sifatnya dunia atau akhirat ya eh, seperti ampunan ketika dia mati ini nggak bisa atau hidup dimintakan keselamatan tidak bisa tapi doa yang paling dibutuhkan bagi mereka sebagaimana penjelasan saya Muhammad bin Sulaiman yang paling dibutuhkan doa bagi mereka adalah doa hidayah yaitu bisa masuk kepada agama ini karena doa eh, hidayah itu melebihi dari kebaikan-kebaikan yang lain dalam urusan dunia ini baginya bagi orang tersebut demikian Allah Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kita akan angkat kembali dari penelpon kita di Cenere dengan Abu Ganis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi Amin. Uh, saya mau tanya Ustaz, ini saya ada kerabat yang sakit uh, tidak uh, bangun karena uh, apa habis mutasi cuma masalahnya itu dia itu eh, nggak uh, mau pakai pakaian gitu Ustaz hanya ditutup dengan selembar kain yang uh, kecil gitu iya nah, itu itu kan auratnya terbuka tuh Ustaz iya ah gimana Ustaz ya, apa ada uzur untuk orang yang sakit atau ah, hal-hal apa sih yang menyebabkan dia tuh ini merasa panas terus gitu Ustaz dia merasa panas terus maksudnya gitu ya ke kepanasan kayak sumuk apa ya jadi nggak mau pakai baju mau aja tutupin kain aja gitu Iya, iya, iya. cukup bapak. Kainnya iya. terakhir udah kecil sekali udah. Nggak kainnya tuh sarungnya dipotong potong sehingga karena sakit, tapi terus hmm. kelihatannya mentalnya terpukul karena harus diamputasi barangkali gitu. Oh, diamputasi. Wah, hmm. iya ya cukup bapak. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agan Silakan ustadz Iya, iya ya barangkali dihadapi dengan persoalan yang sangat berat seperti itu sehingga dia mentalnya begitu dan berpengaruh kepada kepada fisik ya karena memang fisik itu akan sangat bergantung kepada uh, jiwa dan mental seorang ya dan mental seorang juga akan berpengaruh kepada apa yang dia lihat dan dia rasakan ya dan dia alami maka uh, saran dan nasihat saya di samping berikan nasihat ya kepadanya kekuatan akan iman dan takdir Allah ya bahwa semua sakit yang dialami itu akan membawa kebaikan padanya yaitu dihapuskan dari kesalahan ya ma yusibu ah, ah ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala min wala ghammin wala wala eh, ada ya hatta syaukatu syakuha hatta syaukatu syakuha illa uh, illa ghafarallahu min khotoyahu bahwa tidaklah menimpa seorang muslim ya dari bencana, penyakit, rasa sedih, rasa gundah apa saja ya Uh, semuanya sampai dulu yang menusuk orang kafir orang beriman itu kecuali akan menghapus kesalahannya Allah menghapuskan kesalahannya sebagaimana dan bersabda yang kuat oleh Muslim dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala oleh karena itu, berikan itu, ya, sampaikan. Bahwa juga sampaikan kepada kepadanya nasihati dengan baik, ya, dengan lembut, ya, dengan dibesarkan hatinya bahwa uh, sungguh menakjubkan orang beriman ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair ya wala yajidu dzalika illa fil mu'min inna sabahu dharra syakara fa kana khairan lahu wa inna sabahu dharra sabara fa kana khairan lahu wa muslim sungguh menakjubkan orang beriman semua urusannya baik dan hal ini tidak ada oleh orang beriman. Ketika mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur dan menjadi baik baginya. Ketika mendapat musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Nah, sampaikan kepadanya. Kemudian di samping itu juga lakukan ya pengobatan yang yang syar'i maupun yang kauni. Ya, yang kauni ya seperti diobati dokter ya. Yang yang syar'i adalah diantaranya bacakan Quran karena Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan ya Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Bacakan Quran padanya. Sehingga sebagaimana nasihat para ulama dan terakhir Al Jibrin mengatakan dia kalau ada orang yang sakit dia di samping diobati dengan sebab kauni seperti dokter dan lain sebagainya, maka sebab syar'i di antaranya dibacakan Quran, dibacakan rukyah La ba'safir fi ma lam yakun fihi syirkun. Nabi bersabda, tidak mengapa rukyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya demikian dan berikan kesab apa nasihat untuk sabar dan tabah karena itu bisa menghapus kesalahan ya dan semua tidak lepas dari takdir Allah dan Allah tidak berkehendak kepada orang kecuali kebaikan ya asa an yakuna uh, apa boleh jadi uh, <clears throat> asa an yakuna asa an ribu syai'an fa huwa syarrukum wa asa an uh, asa an takru syai'an fa huwa khairun lakum wa asa an tuhibu syai'an boleh jadi apa yang engkau sukai ya, ya itu jadi keburukan bagimu dan boleh jadi apa yang kau tidak senangi jadi baik bagimu ya Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahui demikian Pak Nah Ustaz Baik kita akan angkat dari pesan singkat Ustaz Yang ya. sudah masuk Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, anak kadang tidak sabar dengan tingkah anak anak nah, tiga anak Ana balita, eh, apakah ini termasuk ujian atau hukuman atas dosa-dosa Ana yang lalu? Syukuran dari Abu Rizki di Bekasi. Silakan Ustaz. Ya. Uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihfazillah, yahfazka, ihfazillah, tajidhu tujahak." Ya. Ketika memberikan nasihat kepada Abdullah Abbas, Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya jaminul Hikam bahwa kalau kita mau menjaga perintah-perintah Allah, Allah akan menjaga kita dan akan menjaga sampai kepada anak keturunan kita. Dan salafus soleh sebagian mereka mengatakan, sebagaimana juga dulu oleh beliau, ketika melakukan perbuatan dosa, maka dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada pembantunya. Ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan perbuatan maksiat akan melihat sesuatu yang, yang tidak menyenangkan. Ya, tentunya semua merupakan ujian. Ya. Innama amwalukum wa fitnah. Harta dan anak-anakmu merupakan ujian semuanya. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita introspeksi. Ya, introspeksi kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita sampai kepada anak-anak kita. Demikian, Pak. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kita akan angkat kembali dari pertanyaan melalui via telepon dengan Pak Ajis di Priok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, eh, Pak, saya mohon tanya ini Pak Ustaz. Ya. Uh, waktu masih zaman dulu itu saya pernah berbuat dosa. Yang saya tanyakan itu bagaimana anak itu. Ya, ya. ya cukup Pak ya. Terima kasih Pak ya. Ajis. Silakan ya. Ustaz. Sekali lagi kalau bertanya tentang pribadi, mudah-mudahan tidak nyampe nyebut pribadinya Pak ya. Uh, jadi yang di yang, yang dikatakan anak ya adalah kalau itu dihasilkan dengan pernikahan yang sah ya maka orang yang berzina kemudian wanita hamil bukan anaknya bukan anaknya karena bukan dihasil dari pernikahan yang sah ya, dengan agama sehingga tidak bisa menjadi wali ya kalau anak suruh perempuan kalau mau menikah tidak mendapatkan warisan tidak mewarisi dan tidak diwarisi ya jadi berat ya zina itu berat oleh karena tinggalkan perbuatan zina itu ya Jangan sampai bosan. Nah, sekarang bertobat, bertobatlah sudah insya Allah Allah akan mengampuni. Ya bertobatlah kepada Allah dan jangan cerita-cerita kepada yang lain bahwa saya telah berbuat begini, telah berzina, jangan ya karena apa karena Nabi bersabda kullu ummati mu'afa illal mujahirin setiap umatku itu diampunkan dosanya kecuali orang yang menampak-nampakkan memamerkan perbuatan dosa wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu al-amala bil-lail thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alayhi yaqulu ya fulan amiltu al-barihah kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu Allah alaihi wa yusbih yakshifu satrullah anhu rawahu al-Bukhari wa Muslim ya dan diantara orang-orang yang menampak atau memamerkan perbuatan dosa itu ya seperti orang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari sementara di pagi hari Allah sudah menutup perbuatan dosa itu lalu orang ini mengatakan wahai fulan wahai si A si B tadi malam aku melakukan dosa begini-begini Eh, padahal malam hari Allah sudah menutupnya. Di pagi hari dia sendiri yang membuka ya kembali dosa itu. Oleh karena itu kalau kita berbuat dosa, jangan kita ngomong-ngomong sama orang ya. Jangan ngomong-ngomong sama orang. Demikian kecuali orang yang memang diminta untuk minta apa jalan keluarnya seperti ustadz atau siapa. Itu pun bukan jangan seperti forum terbuka begini karena ini semua orang pada dengar ya. Kalau begitu katakan ada orang begini dan begitu. Misalkan ada orang begini dan begitu. Demikian, ya, Ahmad. Nah, Ustaz. Dan selanjutnya dengan uh, Pak Diki di Sunter, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Diki. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Pak, silakan Pak. Uh, ini saya mau tanya Pak Ustaz. Dua apa saya punya istri mualaf. Waktu pernikahan saya itu apa orang tuanya nggak nggak nggak datang karena dia Kristen kan. Iya. Terus yang yang ingin saya tanyakan, wali walinya tap uh, eh, sendiri, bagaimana pernikahan saya itu Pak Ustaz? Iya, cukup. Kenapa walinya? Kenapa walinya Pak? Uh, ah, amilnya sendiri. Ya, yang menikahkan. Oh, orang ya, siapa? Ini. Siapa tuh Pak? Ya. Siapa yang menikahkan? Uh, amil. Amil, Ustaz amil amil itu apa maksudnya amil itu uh, jadi gimana ya yang yang mengurus suka yang menikah menikahkan gitu oh orang ka, apa oh, KUA gitu ya ya KUA gitu ya, bukan bukan di KUA nya jadi orang KUA gitu orang KUA uh -uh. Nah, ya kalau memang itu orang tuanya Kristen nggak bisa jadi wali yang jadi wali haruslah pemerintah ya hakim uh -uh Iya. Kalau memang dia mewakili pemerintah, nggak ada masalah. Begitu Pak ya. Oh, gitu. ya, jadi kalau emang yang mewakili dia adalah pemerintah, nggak ada masalah boleh. Oh, iya, oh, cukup Bapak ya. Iya, wali hakim ya. namanya. Iya, cukup Pak ya. Iya, makasih ya, Pak. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, Ustaz, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Iya. Ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, istri Ana sudah berani melepaskan jilbabnya dan berpakaian juga tidak syar'i. Apakah dia berpaling dari agama tersebut menyebabkan Ana terkena dosanya saat atau mudorotnya saat? Silakan Ustaz. Ya, baik. Uh, kalau memang seperti itu dia melakukan perbuatan maksiat, dia sehati, ya dengan baik ya. Kalau memang dinasihati tidak bisa, dan dia tetap seperti itu, ya maka dengan rela hati harus dilepas. Karena apa? Karena nanti akan menjadi tanggung jawab kita, ya. dan kita tidak ingin uh, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara di dalam Quran disebutkan ya bahwa orang-orang itu akan masuk surga bersama istrinya, ya جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم bahwa surga Aden mereka masuk ke dalamnya dan juga orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak keturunan mereka, ya semua satu warga bisa masuk. Nah kalau orang durhaka kepada Allah, ya berbuat dosa, ya maka bisa kalau dia menganggap membuka jilbab itu nggak apa-apa ya pakai jilbab itu nggak bukan hal yang wajib ya dan sudah jelaskan bisa ya saya tidak mengatakan dia kafir ya bisa dia keluar dari kafir ya bisa keluar dari kafir karena itu semua harus diproses oleh oleh hakim oleh ulama oleh hakim oleh ahlinya dalam masalah ini demikian Umar kalau begitu kalau sudah nggak bisa di dibina dengan baik ya cari lagi yang lain insya Allah masih banyak <laughs> Ya, ya Omar ya. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, ini kita akan angkat pertanyaan terakhir dari Abu Rara di sedang dalam perjalanan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz begini, eh uh, kita menambahkan apa, uh, amal ibadah dan ditambahkan itu biasanya biasa-biasa ini nambah karena uh, kita misalkan dapat cobaan atau masalah berat, masalah dunia gitu Ustaz. Terus kita berdoa banyak ibadah-ibadah ditambah tapi niatnya seperti itu bilang biar Allah bantu gitu itu boleh nggak apakah mengganggu kelasan kita untuk beribadah atau Iya, cukup Pak cukup. Iya, terima kasih Pak Arang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, karena agak terputus-putus saya menangkap begini barangkali tolong koreksi ya Omar. Iya, ya. Ustaz. Jadi maksudnya dia beribadah ya karena ada cobaan-cobaan yang berat yang dialami gitu. Iya, seperti itu dan uh, tambahannya dia beribadah juga memperbanyak ibadah yang lain untuk niat-niatan tertentu Ustaz. Apakah ini juga iya. mempengaruhi ke ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan-tujuan tersebut itu Ustaz? Silakan Ustaz. Iya ya kita beribadah kepada Allah ya dalam beribadah kita karena Allah Subhanahu wa taala ya dan kalau kita mau menjadikan ibadah kita itu sebagai tawassul ya untuk meraih sesuatu atau menghindari dari sesuatu maka itu boleh ya jadi ketika kita beribadah semata-mata karena Allah satu saat ya eh, kita kemudian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal baik, ya enggak ada masalah. Karena tawassul yang dibolehkan pertama dengan amal soleh, yang kedua dengan doa, yang ketiga dengan al apa asmaul husna, yang ketiga dengan uh, minta doa kepada orang beriman. Ya seperti orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kemudian dia berdoa karena masuk gua tertutup oleh batu, dia tawassul dengan perbuatan baik itu. Maka kalau seperti itu boleh ya dan kita ah, ya Allah aku berbuat begini eh, aku jadikan tawasul kepada engkau aku berdoa mu karena dia berdoanya mintanya kepada Allah swt, ya dan menjadikan ibadah tersebut sebagai tawasul amal baiknya sebagai tawasul maka hal itu dibolehkan ya yaitu bertawasul dengan amal amal soleh demikian Allah. Nah Ustaz. dan mungkin sebagai uh, akhir dari perjumpaan ya, dan kajian ya. di sore hari ini Ustaz silakan dari antum Ustaz. Ya. Baiklah ternyata perbuatan dosa itu ya berakibat dalam kehidupan kita di dunia ini ya, diantaranya akan e, membuat orang akan meremehkan lagi perbuatan dosa kemudian yang berikutnya adalah orang berbuat dosa akan mendatangkan kehinaan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga kehinaan dari makhluk ya. akan terangkat wibawanya kemudian orang yang eh, berdosa yang mewarisi kehinaan ya dan juga akan sempit dadanya dan akan mengalami kegelapan di dalam hatinya. Demikian, insya Allah pada poin-poin berikutnya akan kita uh, perdengarkan pada kesempatan-kesempatan Eh, berikutnya semoga bermanfaat wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh